Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai al-ijtihad. Kemarin sudah kami jelaskan bahwasannya terkadang perselisihan terjadi na'am barakallahu fikum atau kekeliruan dalam beristihad terjadi itu sebabnya karena beberapa sebab Sebab yang pertama kurangnya ilmu. Sebab yang kedua dangkalnya pemahaman. pemahaman. Sebab yang ketiga labas maksiat, nah atau maasi. Sebab yang keempat yang keempat antum Nah, barakallahu fiikum su'un niyah wal qasd, jelaknya niat dan juga tujuan. Jadi empat perkara itu sebab terjadinya kekeliruan dan juga kesalahan di dalam beristihad. Kita lanjutkan. Wa qalu rahimahullah wa qila fil furu'i yumna'ul khata'. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Ada yang mengatakan kalau dalam masalah furu', masalah cabang itu enggak mungkin salah. Nah, ini ucapan yang enggak benar. Enggak mungkin salah itu ucapan enggak benar. siapa yang maksum dari kesalahan bayangkan? Hatta dalam masalah furu' pun itu yang namanya manusia bisa jadi terjatuh dalam kesalahan. Tapi kata beliau, wakila fil furu'i naul khata. Dikatakan kalau dalam masalah furo itu nggak bisa keliru. Paham ya? furo itu menurut mereka itu seperti sholat, zakat, puasa itu furo katanya. Pembagian furo atau usul agama dibagi menjadi furo dan usul. Ini pembagian nah muhdats, pembagian yang tidak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW. Paham ya? Pembagian yang apa? Yang bid'ah Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala akan kita baca nanti. Intinya apa? Dan nah, terus bagaimana agama itu semuanya usul. Agama Islam semuanya apa? Usul. Masa salat dibilang furu'? Masalah cabang salat itu katanya. Bahkan salat yang paling inti kan diantaranya. Nah, kata mereka yang usul itu adalah tauhid katanya. Memang benar usul itu tauhid, cuman kalau dikatakan salat, puasa, zakat, furu' itu enggak tepat juga. Paham itu ya? Jadi kesimpulannya agama itu semuanya usul. Pembagian usul dan furu'. Nah, barakallahu fikum itu adalah pembagian yang apa? Pembagian bid'ah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan kita baca nanti. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qila hadhihi sighat at-tad'if fil furu'. Ucapan qila di sini adalah bentuk na barakallahu fikum tad'ifin fil furu'. Maksudnya bentuk apa? melemahkan dalam masalah furu' atau cabang. Jadi seakan-akan kalau masalah furu' itu enggak ada orang keliru gitu loh, paham ya? Kan dianggap dianggap remeh istilahnya gitu ya. Padahal terjadi, yakni anal mustahida fil furu' musibun bi kulli hal. Masyaallah. Maksudnya ada maksudnya adalah bahwasannya orang mustahid ahlu istihad dalam masalah furu', masalah cabang itu mesti benar terus. Musibun bi kulli hal. Dalam berbagai macam keadaan benar terus. Nah ini yang jadi, jadi kritikan. Wa hadzal qaul yastahiqqu an yurada bi sighati tamrid. Nah, barakallahu fikum. Ucapan seperti ini berhak untuk didatangkan dengan bentuk tamrid. Tamrid itu apa? Hah? Ya seperti qila, ya kan? Seperti nah barakallahu fikum yuqal atau yang semisalnya. Tapi balian bagi an yurada bi sighatil imatah, tapi yang layaknya itu justru didatangkan dalam bentuk imatah. Imatah itu seakan-akan mematikan Balian bagi anjurat bisa waktu Bahkan apa? Bisa jadi datangkan dalam bentuk dafan ya, Dafan itu dikubur. Paham ya? Naam ila abadil ila abadil abadin selama-lamanya. Maksudnya itu tidak mungkin gitu loh. Orang kalau dalam masalah furu kemudian benar terus, nggak salah itu nggak mungkin. Fa hadzal batilun ini adalah ucapan yang batil yang seperti ini. Nah, yang memastikan bahasanya masalah furu tidak mungkin keliru itu ucapan yang batil. Itla yumkin an yakuna mutadod dan di, dikarenakan nggak mungkin ada dua ucapan yang apa? Nah, barakallahu fikum yang saling berseberangan, saling bertentangan kilahuma shawab. Dua-duanya benar. Itu nggak mungkin. Kalau ada perselisian, kemudian kan, dua-duanya benar Misalkan perselisian yang sifatnya khilafun tadad, nah perselisian yang nah barakallahu fikum bentuknya berseberangan seperti itu nggak mungkin dua-duanya benar. Kebenaran itu berapa? Hanya satu, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Nah barakallahu fikum qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq dan hancur kebatilan. Yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Ini menunjukkan bahwasannya kalau ada dua perselisihan yang sifatnya adalah berseberangan bertentangan itu enggak mungkin dua-duanya benar. Paham ya? Yang satunya benar, satunya keliru. Mesti itu ya. Kata beliau Itla yumkin an yakuna qawlan mutadaddan dikarenakan enggak mungkin dua ucapan yang saling berselisih atau saling bertentangan kilahuma shawab dua-duanya benar. Wa hadha aidan kama annahu munafin lil aql fa huwa munafin lis-sam'. Ini walaupun secara akal sudah berseberangan tapi juga berseberangan pula dengan sama' apa sama' itu? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dikenal dengan apa? Dalilun sam'i. Dalilun sam'i itu kenapa? Karena Al-Qur'an didengar As-sunnah juga dengar Dalilun akli karena dengan akal. Dalilun fitri dengan fitrah. Mahfum insyaallah? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kalau antum dengar atau membaca tulisan artikel dalilun sam'i, itu apa sih sam'i itu? Al-Qur'an dan As-sunnah. Mahfum insyaallah ya? Karena Al-Qur'an yusma' wa sunnah tusma'. Mahfum insyaallah? Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik biar tidak gagal paham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al hakim fastahada, tsumma asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim beristihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama fastahada tsumma akhta falahu ajrun. Namun apabila dia nak menghukumi suatu perkara atau beristihad dalam suatu perkara kemudian kok keliru, dapat satu pahala. Pahala istihadnya. So, kita lewati kemarin ya, istihad itu adalah badlul juhdi atau badlul wus'i li ma'rifatil ahkam syar'iyyah. Kan itu kan? Mencurahkan usaha kerasnya untuk mengetahui apa hukum-hukum yang syar'i. Itu dikatakan mustahid. Mahum salah ya? Naam. Kita lihat barakallahu fikum, fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kullu hakimin yahkumu fa imma an yusiba wa imma an yukhti'a. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya setiap hakim, setiap orang alim yang dia itu berhukum atau menghukumi, fa imma an yusib, imma benar hukumnya, eh, keputusan yang dia putuskan itu benar istihadnya, wa imma an yukhti', bisa jadi dia apa? keliru. Paham maksudnya ya? Bisa keliru, bisa benar gitu loh. Wa ja'alal khata'a qasiman lil isabah. Maka Rasulullah menjadikan kekeliruan itu termasuk bagian daripada isabah, maksudnya bagian pecahan daripada isabah. Isabah itu mencocoki kebenaran. Jadi imam mencocoki kebenaran, imam keliru gitu ya. Enggak mungkin dua-duanya benar gitu ya. Nah, semuanya benar, semuanya ahlu sunnah. Yang ngaku-ngaku ahlu sunnah itu semuanya ahlu sunnah. Berarti kebenaran itu banyak, itu keliru. Kebenaran hanya satu, ma wafaqal haqqo itu sesuatu yang mencocoki al-haq itulah kebenaran. Mahum insyaallah ya. Jangan semua dibenarkan karena bingung meneliti ini kok ada perselisihan ini ngaku ahlu sunnah, sana ngaku salafi, sini sunni. Paham ya? Semuanya ngaku bagaimana sih? Semuanya benar, semuanya mereka itu ahlu sunnah. Yang berdakwah dengan televisi juga ahlu sunnah, yang berdakwah dengan yayasan proposal juga ahlu sunnah, yang berdakwah melakukan penggalangan dana minta-minta juga ahlu sunnah, yang berdakwah dengan apa? YouTube juga ahlu sunnah, yang berdakwah dengan intinya Berdakwah maksiat pun karena aku harus sunnah, harus sunnah. Keliru nggak nih? Keliru. Kebenaran hanya berapa? Satu. fana ba'dal haqi illa dhalal dihafal ayat yang pendek, simpel, padat, itu mudah dihafal. fana ba'dal haqi illa dhalal. Nah, tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan. Jadi al-haq cuma satu tok. Selainnya itu apa? Kesesatan waliyadzubillah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa hina idzin la yumkinu an yakuna kullu mujtahidin musiban abada maka pada waktu nah pada waktu itu pula lah dengan penjelasan yang sudah kita jelaskan tidak mungkin setiap orang yang mustahil itu benar selama-lamanya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. mustahil itu ima benar, ima keliru. Kalau benar dapat dua pahala, kalau kalau keliru dapat satu pahala. Nah, barakallahu fikum pastikan eh, kepalanya diangkat ya, kepalanya. Ayo, nah barakallahu fikum. nah, Maaf insyaallah ya. Jadi mustahil itu ada dua kemungkinan, ima benar, ima keliru. Yang benar dapat berapa pahala? Eh, yang keliru satu pahala. Itu perlu diperhatikan baik-baik dan hadis yang sini, yang sebutkan sini ini, antum lihat baik-baik, antum salin, antum, antum catat, antum hafal. Penting sering muncul ini ya. Nah, barakallah. fikum ayat yang tadi juga sering muncul. Famada ba'dal haqqi ila dhalal untuk pendalilan penting sekali. Bal mustahid balil mustahidu imma musibun wa imma mukhtiun. Bahkan orang yang beristihad itu imma dia itu benar, imma dia itu keliru. Sawaun kana fil usul aw fil furu', baik dalam masalah usul, masalah inti maupun masalah furu', masalah cabang. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Mas'alatun, sebuah permasalahan hal li taqsimid din ila usulin furu'in aslun fi syariah. Ini penting sekali ini. Perlu antum garis bawahi nanti ya. Nah, atau di garis atas yang penting ditandai apakah pembagian agama menjadi usul dan furu' itu termasuk Nah barakallahu fikum ada sumbernya dari syariat. Membagi agama ada permasalahan usul, ada permasalahan furu' itu apakah ada asal usulnya dalam syariat? Itu paham ya pertanyaannya ya, kita lihat. Al-jawab taksimud dini usulin usulil furu'in bid'atun. Ini penting sekali ini ya. Kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bisa dilihat dalam kitab majmul Fatawa bahwa itu takliknya. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Pembagian agama menjadi usul, perkara usul, perkara inti dan perkara furu' itu bid'ah. Paham? Nah, barakallahu fikum. Apa penyatu enggak ada? Hah? Lah bahasa. Yang penting nampak. Penyatu nampak enggak? Jadi pembagian agama menjadi usul furu' pembagiannya bid'ah. Paham ya? Sebagaimana yang jelas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. na barakallahu fikum. Wa qala inna hadha at-taqsima hadatha adhunnuhu fil qarni tsalits. Perhatikan baik-baik ini. Ada yang mengatakan bahwasanya pembagian ini muncul pada enam generasi yang ketiga. Eh, pada abad ketiga, Pak abad ketiga. Nah, barakallahu fiikum. Jadi munculnya sejak mulai apa? Abad ketiga. Nah, fahuwa bid'atun. Maka pembagian tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Wa yadullu ala butlani hadat taksim annahum ja'alu minal furu' as-salata waz-zakata was-siyama wal-hajja. Perhatikan Bapak ini. Yang menunjukkan atas batilnya pembagian ini, mereka menjadikan termasuk perkara cabang itu salat. Salat dibilang cabang. Salat dibilang cabang, bayangkan itu. Perhatian perhatikan baik-baik. Zakat juga dibilang cabang, puasa dibilang cabang, haji dibilang cabang. Ma'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'alaha arkanal islami usulan. Ini penting sekali ini, untuk bata mereka ini. Padahal bersamaan dengan itu Rasulullah telah menjadikan yang namanya salat, zakat, puasa, haji termasuk rukun Islam pondasi, usul. Kok dibilang dibilang furu'? Hah? maksudnya ya? Jadi mereka yang membagi agama menjadi dua, usul dan furu'. Kata mereka furu' itu seperti salat, puasa, zakat, haji katanya. Padahal Rasulullah menjadikan salat, zakat, haji termasuk rukun Islam. Usul, pondasi. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa hum yarawna annaha furu'un tsumma yadhkuruna asya'a yarawna annaha al usul. Naam, mereka berpandangan bahwasanya itu semuanya adalah furu' cabang. Kemudian mereka menyebutkan perkara-perkara yang mereka menganggap annaha al usul, bahwasanya itu termasuk bagian usul inti, landasan pokok, pondasi, wahya furoh furu' Nah, barakallahu fikum padahal yang mereka anggap itu adalah sahabat sebenarnya. Jadi mereka terbalik. Eh, anggapan mereka adalah nah barakallahu fikum terbalik. Jadi mereka menganggap sesuatu yang usul padahal furu'. Sedangkan yang furu' malah nah barakallahu fikum mereka jadikan usul. Allahul musta'an. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum eh, yakni laisat aslan maksudnya bukan asal bukan sumber bukan pondasi tapi mereka jadikan usul masalan, contohnya sebagai contoh Azabul qabri minal usul wala syak annahu aqidatun lakin hal huwa 'alal badan aw 'alal ruh aw 'alaihima jami'an fa hadha syai'un akhar wa hum yaj'alunahu minal usul. Bayangkan ini. Sebagai contoh mengenai azab kuburan. Azab kuburan ini nah barakallahu fikum termasuk bagian dari bara usul. Tidak diragukan lagi bahwasannya mengenai azab kuburan itu masalah akidah keyakinan. Antum kalau enggak meyakini adanya azab kubur, bisa terjatuh dalam kekufuran. Ini perkara usul ini ya. Nah, lakin akan tapi hal huwa 'alal badan yang diadab itu badannya tok atau rohnya, Paham ya? Badannya tok atau rohnya. atau alaihima jami'an atau dua-duanya fa hadza syai'un akhar. Ini adalah sesuatu yang lain. Wa hum yaj'alunahu minal usul. Mereka menjadikan itu adalah perkara apa? Perkara usul. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Wa li hadza oleh karena ini kami katakan aslu taksimid din ila usulil furu'in la sihhata lahu. Sumber pembagian agama menjadi usul furu' itu enggak ada kebenarannya. Walaisa ma'rufan bil kitab wala wala bis sunnah. Tidak ma'ruf dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah. Wala fi aqwalis sahabat wa tabi'in. Tidak pula pada ucapan para sahabat, tidak pula pada ucapan para tabi'in. Lakin tanazzulan ma'al ladzina yarawna dzalik naqul. Akan tetapi dalam rangka tanazzul. Apa tanazzul itu? Mengalah Paham ya? Tanazul itu mengalah, mengalah bersama orang-orang yang berpendapat bahwasanya agama ada dua, eh, bagian furu' dan usul tadi itu. Innal insana yakunu mukhti'an aw musiban fil furu' wal usul ala haddin sawa ini. Ini yang benar ya, hati-hati ini ya. Ini benar ini ya. Bahwasanya manusia itu bisa keliru, bisa benar dalam masalah furu' dan usul. Jangan bayangannya kalau usul aja yang keliru, kalau furu' mesti benar, itu keliru. Tapi yang benar bagaimana? Seseorang ahli istihad mustahid itu bisa keliru dalam masalah usul dan furu'. Walaupun pembagian ini pembagian yang apa tadi? Bid'ah. Sebagaimana kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kesimpulannya khulasannya bagaimana? Al-mustahid itu keliru selama-lamanya atau benar selama-lamanya dalam masalah furu' atau usul? Nah, itu kesimpulannya. Maksudnya ya, karena manusia tidak maksum dari kekeliruan. Ala haddin sawa, sama persis, mi'ah bi mi'ah 100%. Maksudnya bagaimana? Masalah usul dan furu' bisa keliru, bisa benar. Mafhum? Ewa. Subhanallah. Amdika syadallah ilahi anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillah alamin.